berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 hatta idza jaa ahadumul maut قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزه إلى يوم يبعثون Hingga ketika datang kepada seorang di antara mereka kematian, dia mengatakan, Ya Rob, Ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia ini. Aku akan berbuat amal yang baik yang telah aku tinggalkan maka ketahuilah itulah ucapan yang dikatakannya dan di belakang mereka barzakhun la yaumi ila yub'atsun yaitu alam barzakh yang akan terbentang sampai hari kebangkitan yaitu hari kiamat. Ayuhal ikhwah, pendengar roja dimanapun anda berada, maka ketahuilah neraka akan dibentangkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah dari dan pagi-pagi sampai sore hari an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adzab api neraka akan dibentangkan akan ditampakkan kepadanya pagi hari dan sore hari dan pada hari kiamat nanti ketika ditegakkan hari kiamat maka masuklah oh wahai warga Firaun kepada adab yang sangat pedih maka ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan durhaka kepada Allah, mati dalam keadaan ingkar kepada Allah, tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, sebagaimana sudah berlalu pada kita hadis yang diwatkan dari sahabat Al-Barra bin Azib ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka akan dihimpit oleh tanah. Dan riwayat Anas disebutkan وأما المنافق أو الكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطرق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين رواه البخاري ومسلم وأحمد bahwa orang munafik atau orang kafir ketika ditanya padanya apa yang kau ucapkan untuk orang ini untuk laki-laki ini maka dia mengatakan aku tidak tahu aku mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia maka dikatakan kepadanya la doraita wa la engkau tidak tahu ya. kemudian dipukullah orang tersebut dengan palu dari besi dengan sebuah pukulan yang bisa terdengar dengan pukulan yang menjerit kemudian jeritan itu terdengar oleh orang ada di sekitarnya kecuali eh, yaitu jin dan manusia astagfirullahin hewan-hewan mendengarnya sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain dalam Fathul Bari faqad tabata anna al-baha'im tasma'uhu bahwa hewan-hewan mendengarkan jeritan yang teriakan orang-orang yang disiksa di alam kubur, yang dipukuli oleh malaikat dengan palu dari besi. Nauzubillahi min dalik. Inilah akibat orang-orang yang munafik, orang-orang jahil dengan perintah Allah dan orang-orang kafir, orang-orang yang suka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uqubatus sunat fil barzah yaitu akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang berzina di alam barzah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan واعلم أن الجزاء من جنس العمل والقلب المعلق بالحرام كلما هم أن يفارقه كلما هم أن يفارقه ويخرج منه عاد إليه ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ وفي الآخرة كذا maka ketahuilah sesungguhnya balasan sesuai dengan amal perbuatan dan hati yang selalu bergantung dengan sesuatu yang haram maka ketika hamma an yufariqahu ketika memiliki perhatian untuk meninggalkan perbuatan dosa itu keluar darinya kembali lagi jadi maksudnya orang-orang yang berbuat dosa ketika dia melakukan perbuatan dosa tersebut dia kembali lagi mau keluar dari dosa, kemudian keluar, kembali lagi berbuat dosa. Ketika dia berzina, mau berhenti, berbuat lagi berzina, berhenti lagi, berbuat lagi. Walihada yakunu jazauhu fil barzah wa fil akhirati kada. Maka balasannya di dunia seperti itu. Balasannya nanti di alam barzah seperti itu. Demikian juga di akhirat. Yang itu dikembalikan lagi, dikembalikan lagi. Sebagaimana dalam <coughs> hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu taala sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhrajani فانطلقت فإذا ببيت مبني على مثل بناء التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار فيه رجال ونساة عراة rijalun wa nusatun 'uratun فإذا أوقدت النار ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا فإذا أخمدت رجعوا فيها فقلت من هؤلاء qala humuz zunat rawahu al-Bukhari Dalam hadis Samurah bin Jundab sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Aku melihat pada satu malam dua laki-laki yang mendatangi aku kemudian mengeluarkanku lalu aku pergi bersamanya ketika ada sebuah rumah yang dibangun ya dengan bangunan dari api dari kompor api ya yang atasnya sempit bawahnya luas kemudian api tersebut dibakar di dalam di bawahnya dibakar api pada tungku tersebut atau pada kompor tersebut dan di dalam di atas tungku tersebut ada laki-laki dan perempuan-perempuan yang telanjang. Kaum laki-laki dan perempuan yang telanjang ketika apinya sudah dinyalakan, mereka terangkat sampai mau keluar. Ketika api dipadamkan, mereka kembali lagi ke dalamnya. Aku bertanya, siapakah mereka itu? Maka dijawablah, mereka adalah orang-orang yang suka berzina. Na'udzubillahi min dalik. Ya. Maka di sini disebutkan dalam hadis ini senantiasa dia melakukan seperti itu, terangkat lagi, turun lagi, terangkat lagi. Demikian dia kejadian seperti itu dan sebagaimana tadi Mukoyim mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat dosa dosanya akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Ketika dia mau keluar kembali lagi, keluar kembali lagi maka demikian pula dia akan mengalami seperti itu. Na'udzubillahi min dalik. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah, saudaraku pendengar roja, dimanapun saudara berada, maka segeralah bertobat kepada Allah. Berapa banyak orang-orang yang suka melakukan zina, kemudian dia tidak menyadari bahwa dia akan mati, bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Berapa banyak wanita-wanita yang aborsi, Berapa banyak wanita-wanita yang memiliki anak tanpa diketahui siapa ayahnya? Berapa banyak wanita-wanita yang hamil di luar nikah? Kemudian setelah itu menikah dengan yang menghamilinya. Maka ketahuilah, tidak seperti itu dalam agama. Dalam agama adalah pernikahan ah, haruslah dilakukan sebelum melakukan hubungan. Adapun setelah melakukan hubungan, kemudian hamil, lalu menikah, maka anaknya adalah anak dari hasil perzinahan tidak sah sebagai anak dalam agama sehingga tidak bisa mewarisi tidak bisa ayahnya menjadi wali baginya demikian seterusnya karena tidak ada, tidak ada hubungan antara dia dengan ayahnya kecuali hubungan air saja namun dalam agama tidak demikian oleh karena itu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka yang mendengarkan ceramah ini mendengarkan siaran ini Kebetulan dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa zina, di mana perbuatan dosa zina sekarang ini sudah merajalela di mana-mana. Bahkan di tempat-tempat tertentu yang memang dilakukan untuk khusus berzina, naudzubillah, semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban Allah atas setiap pemimpinannya. Maka orang yang berzina itu akan dalam kuburan, ya, itu akan dimasukkan ke dalam tungku yang di bawahnya terdapat api. Kemudian dia terangkat ketika dipanaskan, ketika dipadamkan kembali ke bawah lagi dan demikian seterusnya. Nauzubillahi min dalik. Itulah dosa-dosa orang-orang yang melakukan perbuatan zina akan disiksa di alam barzakh dan ini akan terjadi sampai hari kiamat. Wal billah. Kemudian yang berikutnya kedua adalah uqubatus sa'i bin namimah wa adamil istibra' awil istitar min al baul. Akibat perbuatan dosa bagi orang-orang yang suka adu domba dan juga kencing tidak cebok atau tidak menggunakan penghalang dari pandangan manusia. Sebagaimana satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendengarkan jeritan orang yang hisa di alam kubur dua orang. Kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Thumma qala bala kana ahduma la yastabri' min al baul wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimah وكان الآخر يمشي بالنميمة رواه البخاري ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lewat melalui dua kuburan, kemudian beliau mengatakan keduanya disiksa di alam kubur bukan karena perkara besar, namun menjadi berat di hadapan Allah. Maknanya dia menganggap bahwa itu perkara yang remeh, tapi di hadapan Allah itu merupakan perkara yang besar. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tahsabunahu hayyina wa 'indallahi 'azim." Mereka menyangka itu perkara yang remeh, padahal di sisi Allah merupakan perkara yang sangat besar. Kenapa keduanya dihisab di dalam kubur ini? Yang pertama adalah tidak cebok ketika kencing atau tidak menggunakan penghalang dari pandangan manusia ketika kencing habis buang air kecil. Dan kita lihat berapa banyak orang-orang yang melakukan perkara tersebut. Mereka buang hajatnya atau mau buang air kecil, kemudian tidak melakukan istinja, yaitu tidak bersuci dari hadas tersebut, yaitu tidak membersihkan dari hadas tersebut, maka ini juga termasuk mendapatkan ancaman di dalam neraka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad dan Al-Hakim disohhikan oleh syaikh al bani bahwa Nabi sallallahu alaihi bersabda dari abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Aktsaru azabil qabr min al-baul." Yang paling banyak azab kubur karena disebabkan oleh air kecil yaitu kencing, buang air kecil. Karena tidak cebok atau tidak melakukan Eh, menjauhkan diri dari pandangan manusia. Adapun yang lain adalah yamsi bin namimah yaitu orang yang berjalan ke sana kemari selalu mengadu domba. Hamazin man ham, hamazin masya'im bin namim yaitu masya' banyak melakukan perjalanan ke sana kemari untuk mengadu domba satu dengan yang lainnya. Ketika orang kedua orang sudah bertengkar, kemudian dia tertawa diadu saudaranya satu dengan dengan yang lainnya, maka ini akan menyebabkan orang masuk uh, menyebabkan orang tersebut mengalami siksa kubur. Dan Nabi saw pada saat itu beliau mengambil pelepah daun kurma yang basah untuk kemudian ditancapkan di kubur kubur tersebut dan beliau mengatakan insya mudah-mudahan ini bisa meringankan siksa kuburnya selama belum kering. Ya, dan tentunya tidak bisa kita melakukan hal yang sama seperti itu. Itu khususnya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak kaum muslimin yang melakukan yang sama dengan menanam pohon-pohon dengan iktiqat agar diperingan sisa kuburnya. Ya, demikian juga menyiramkan kembang-kembang dengan tujuan agar memperingan sisa kubur selama tidak kering maunya mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi tadi maka ini tidak dibenarkan. Kenapa demikian? Karena perkara tahu dan tidak tahunya ada sisa kubur itu merupakan perkara yang goib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut disebabkan wahyu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiq in huwa illa wahyu yuha dan tidaklah yang terucap dari lisan beliau kecuali itu wahyu semata. Karena itu perkara yang goib dan Nabi tidak mengerti yang ghaib kecuali yang disampaikan oleh Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Qul la aku lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakanlah wahai Muhammad. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah dan aku tidak mengerti yang gaib jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti yang gaib. Yang mengerti yang gaib hanya Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang ngerti yang gaib hanya di si Allah. Kunci-kunci yang gaib tidak ada yang ngerti yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan wahyu. Adapun selain Nabi, dari mana mereka mengatakan ngerti yang gaib? Kalau Nabi saja tidak mengerti. Allah berfirman tadi, "Kul, katakan Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah." Bahwa aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini memiliki perbendaharaan Allah. Wala alamul ghaib dan aku tidak mengerti yang goib, Apalagi selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara apa yang terjadi di alam kubur itu merupakan perkara yang goib. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan, Innahu ma la keduanya disiksa, kemudian beliau mengambil pelepah daun kurma, ditancapkan dengan tujuan dan harapan, memperingan siksa kuburnya selama daun tersebut, pelepah daun kurma tersebut masih basah. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan hal yang sama karena itu khususnya untuk Nabi ya kalau kita melakukan seperti itu berarti kita menganggap orang yang ada di alam kubur tersebut mengalami sisa kubur entah itu kakek kita nenek kita ayah atau ibu kita anak saudara kita maka tentunya tidak boleh kita menjazam memastikan orang tersebut mendapatkan sisa kubur dan tentunya kasihan kalau kita mengatakan ya kakek kita atau ibu kita disancapkan pohon-pohon yang masih basah di atasnya dengan harapan memperingat sisa kuburnya, berarti kita telah memfonis dia mengalami sisa kubur. Naudzubillahi min dalik. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak ada yang tahu siapa mereka yang mendapatkan nikmat kubur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mendoakan kepada mereka dengan doa-doa apa saja yang bisa kita sampaikan karena Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam beliau menguburkan salah seorang sahabat yang meninggal dunia beliau mengucapkan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu an yus'al mintakan ampun untuk saudaramu dan bentakan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir karena dia sebentar lagi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar roja dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari siksa di alam kubur ketika seorang sendiri di alam kubur tidak ada pendampingnya semua orang sudah kembali ditanya oleh mungkar dan nakir kalau bisa menjawab maka dia akan nampakkan surga padanya hingga hari kiamat tapi kalau tidak bisa maka ditampakkan neraka kepadanya disiksa oleh Allah swt dalam alam kubur kemudian yang berikutnya adalah uqubatul ladzi yakdzibul al-kidbah fatablughul afaq. Akibat orang-orang yang suka berdusta ya, sehingga kedustaannya menyebar kemana-mana sebagaimana juga dari hadis yaitu hadis Samurah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد يأتي أحد شكي وجهه وجه وجهه فيشر فيشرشر شكه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعيناه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب جانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى Kemudian pada kelanjutan hadis tadi yaitu hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu taala an kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian kami berlalu lalu kami mendatangi seorang yang bersandar ke punggungnya lalu yang lain membawa berdiri sambil membawa kalau min hadid yaitu membawa jangkar dari besi lalu dia mendatangi yaitu salah satu dari wajahnya lalu merobek memotong-motong mulut sampai ke ujungnya dan hidungnya sampai ke ujungnya demikian matanya dan dia lakukan seperti itu pada yang lain dan dia lakukan seperti yang pertama tadi dan dia lakukan kemudian sehat lagi dan dilakukan seperti itu lagi seterusnya dan yang lain dikatakan dalam setiap hadis tersebut wa amar rajul alladhi ataitu alaih yusharshir sabkahu ila qafahu wa man ila qafahu wa aynahu ila qafahu fa innahu rajul yagdu min baytihi yagdib al kibbah tabghul afaq wa fi riwayah wa yaf'alu bihi la yawmil qiyamah akhrajal bukhari apakah orang tersebut yang aku datang kepadanya memotong-motong mulutnya sampai ke ujungnya, kemudian juga hidungnya sampai juga ke ujungnya dan juga matanya, maka orang ini adalah orang yang keluar pagi hari dari rumahnya berdusta. Sampai kedustaannya tablugul afaq yang meliput, meliputi semuanya, menyebar kemana-mana. Datang ke kantor, dia berdusta, berdusta kepada majikannya, berdusta kepada bawahannya, berdusta kepada masyarakat, berjualan di pasar, berdusta, ya. datang kepada masyarakat berdusta. Jadi perbuatan yang berdusta di pagi hari keluar dari rumahnya melakukan kedustaan, maka orang tersebut akan memotong-motong mulutnya, yaitu dengan jangkar ya yang tajam itu yaitu kalup ini adalah besi yang biasa dipakai untuk ngorek-ngorek api di mana ada cabang-cabangnya yang tajam kemudian dipakai untuk memotong-motong mulutnya, motong-motong hidungnya, menyobek matanya dan ini akan dilakukan sampai hari kiamat. Nauzubillahi min dalik. Dia lakukan di alam kubur tersebut sampai hari kiamat. Dan orang sekarang sangat mudah untuk berbohong, sangat mudah untuk berdusta. Padahal ketika dia berdusta tidak ketika dia untuk tidak berdusta sangat mudah tapi kenapa dia harus berdusta oleh karena itu ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang akan mendapatkan ancaman berat nanti dari kiamat adalah ada tiga orang ya yaitu orang yang disebutkan dalam hadis salasun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah ولا يزكيهم ولا يندو إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعيل المستكبر Tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan, tidak dilihat, dilihat dan tidak dan mereka mendapat adab yang pedih, yang pedih. Yang pertama, seorang syekh, seorang yang sudah tua berzina. Ini lebih berat siksanya. Karena dia seharusnya sudah nggak ada kekuatan lagi untuk melakukan perzinahan. Kenapa dia melakukan perzinahan? Maka orang yang demikian ini di alam kubur ya akan mendapatkan siksa seperti yang disebutkan tadi. Yaitu dia ditaruh di atas tungku api, kemudian dinyalakan apinya. Dia ke atas seakan-akan mau keluar dari tungku tersebut. Kemudian setelah dipadamkan ke bawah lagi, dipanasi lagi ke atas lagi, demikian seterusnya. Wa malikun yaitu seorang penguasa yang berdusta Kenapa dia harus berdusta sementara sudah memiliki kekuasaan? Maka orang yang suka berdusta ini akan mengalami siksa kubur di mana dia akan merobek mulutnya, merobek hidungnya, merobek matanya dengan besi yang tajam. Nauzubillah min dalik dan sembuh lagi, dirobek lagi, sembuh lagi, dirobek lagi sampai hari kiamat. Dan ketika merobeknya tentu merasakan kesakitan yang amat sangat yang tidak bisa dibayangkan dengan akal dan tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini. Karena memang alam barzah adalah alam barzah, alam yang wilam tersendiri. Maka seseorang mukmin harusnya beriman kepadanya. Kemudian berikutnya adalah uqubatu man yanamu 'anis sholah al-maktubah wa yarfudul Qur'an. Akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang tidur tidak mau melakukan sholat wajib dan dia menolak Al-Quran. Sebagaimana kelanjutan hadis tadi bahwa Nabi bersabda wa inna ataina ala rajulin muddaji wa idza akhar qa'imun alaihi bi sakhrah wa idza huwa yahwi bi sakhra li ra'sihi fayaslu ra'suhu fayatadahdah al-hajar hahuna fayattabi'u al-hajar fayakhudhu fayakhudhu fala yarji ilaihi hatta yusbiha ra'suh kama kana thumma ya'udu alaihi yafalu bihi mithla ma fa'ala al-mar'ah al-ula. Kemudian kami mendatangi seorang yang sedang itoja'ah, yaitu sedang berbaring. Dan yang lain memegang batu. Kemudian melemparkan batu ke kepalanya sampai kepala itu pecah. Dan mengulikan batu lagi, yang lain, batu yang lain, dan ikut dengan batu yang lain terus seperti itu. Dan tidaklah kembali kepadanya sehingga kepala tersebut kembali lagi seperti semula lalu datang lagi membawa batu lagi dilemparkan ke kepalanya maka demikian seterusnya seperti itu seperti yang dilakukan pertama kali amar rajul awal alladhi ataitu alaih yaslu ra'sahu bil hajar fa innahu ar-rajul ya'khudhu quran fayarfudhu wa yanamu 'an salatil maktubah adapun orang yang tadi ia adalah yang aku datang kepadanya memecahkan kepalanya dengan batu maka dialah laki-laki atau orang seorang yang mengambil Quran dan menolaknya dan orang yang tidur dari sholat wajib ya Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya yaitu Rahmatul Bari Ibnu Qil perkataan Ibnu Hubairah yaitu dia menolak Quran setelah dia menghafalkan ini merupakan dosa yang sangat besar Ya. Dosa yang sangat besar. Sehingga apa? Sehingga dia mengalami siksa di alam kubur seperti itu. Orang yang juga tidur, tidak mau mengerjakan sholat, sudah tahu dengar azan, sampai dia keluar dari waktu sholatnya, dia tidak tidur, tidak mendengarkan dan tidak menghiraukan serta tidak menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dari Jarir bin Hazim dengan lafaz Nabi bersabda, "Allamahullah Quran, fana manhu bil lail wa lam ya'mal fihi bin nahar." Allah mengajarkan kepadanya Al-Qur'an, dia tidur di malam hari, namun di siang harinya Al-Qur'an itu tidak dikerjakannya. Maka orang yang tidak mau beramal dengan Al-Qur'an sementara dia sudah paham atau dia tidak mau mengerjakan surat wajib, tidur dan dia terdengar maka itu akan mengalami dosa, amal siksa di alam kubur, yaitu akan dihancurkan kepalanya dengan batu dan kembali lagi sehat seperti semula, dihancurkan lagi, kembali lagi wa alubihi ila yaumil qiyamah maka akan terjadi hal tersebut sampai hari kiamat naudzubillahi min dzalik namun bagi orang-orang yang tertidur ya karena tidak sholat karena tertidur atau karena lupa maka orang tersebut sholatlah ketika dia ketika dia ingat man nama anis sholah au nasiha falusalliha idha dakaruha la kafarata laha illa dhalik barang siapa yang tertidur tidak ya, sholat karena tertidur tidak sengaja atau lupa maka sholat ketika dia ingat atau ketika dia bangun tidak ada kafar baginya kecuali hal itu hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Dan orang yang tertidur bukanlah orang yang dianggap meremehkan sholat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Laisa fi naumin tafrid, innama tafritu ala man lam yusalli sholah, hatta yaji'a waktu sholat al-ukhra, wa man fa'ala dhalika, fal yusalliha hina yantabih laha. Bukanlah orang yang tertidur merupakan orang yang meremehkan sholat. Tapi orang yang meremehkan adalah orang yang tidak tidur, kemudian tidur. Atau orang yang tidak tidur, lalu tidak sholat sampai keluar waktunya, waktu yang lain. Maka orang yang demikian ini dikatakan orang yang meremehkan sholat. Namun kalau dia tertidur, bukanlah dikatakan meremehkan sholat. Atau dia memang tidur sengaja untuk tidak melakukan sholat padahal sudah tahu ada panggilan azan. Oleh karena itu, jangan meremehkan perkara ini karena orang yang uh, tidak melakukan sholat akan mengalami siksa kubur, yaitu akan dihancurkan kepalanya, yaitu dipecahkan kepalanya dengan batu. Naudzubillahi min dalik. Ayo ikhwah. Kemudian selanjutnya adalah orang yang makan harta riba. Nabi bersabda, "Fantarakna ala naharin حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك الساب يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفضل له فاه فيلقمه حجرا فينطلق fayasbih thumma yarji ilaihi kullama raja ilaihi faghara lahu fahu fa'alqamahu hajaran kemudian Nabi SAW bersabda lalu kami pergi lagi menuju ke sungai di mana sungai tersebut ya e, merah seperti darah dan di sungai seperti darah tersebut ada orang yang berenang dan di tengah-tengah sungai tersebut ada seorang yang sedang mengumpulkan batu yang sangat banyak ya dan ketika orang tersebut berenang dia mengumpulkan batu tersebut ya kemudian mulutnya menganga lalu dia memasukkan batu-batu itu ke dalam mulutnya demikian lalu dia pergi dan berenang lagi dan kembali seperti itu. Ketika kembali lagi, menganga lagi mulutnya dan memasukkan batu tersebut. Dalam hadis tersebut dalam hadis ini dikatakan wa marrajul alladhi ataitu alaih yasbah fin nah nahr wa yulqimul hijarah fa innahu akilur riba. Adapun laki-laki ini yang ku datang kepadanya, dia berenang di sungai merah. Ya sungai seperti darah dan dia masukkan ke dalam mulutnya batu, siapakah dia? Dia adalah orang yang makan harta riba. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari. Nauzubillah min dalik. Jadi orang yang suka makan harta riba, ketahuilah. Orang yang suka makan harta riba, ketahuilah. Maka dia akan makan batu. Dia berenang di sungai darah. Ya. Dan dia akan makan batu, mengumpulkan batu yang sangat banyak di mulutnya, mulutnya akan menganga, kemudian masuklah batu ke dalamnya. Nauzubillahi min dalik. Itulah orang-orang yang makan harta riba. Demikian Ikhwan Fiddin Rahimani Hai Umar Dan balik waktu kepada Antum tafadhol untuk selanjutnya dengan tanya jawab Naam, Ustaz Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri LC Hafidallahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi di sore hari ini tentang azab kubur bagi para pelaku dosa. Dan untuk selanjutnya kami akan buka sisi soal jawab untuk Anda semua para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada beliau seputar materi yang telah beliau sampaikan di sore hari ini. Untuk itu kami membatasi pertanyaan-pertanyaan Anda dimohon dan diharapkan sekali adalah seputar materi yang telah beliau sampaikan di sore hari ini dan kami ingatkan kembali untuk Anda yang bertanya tidak menyebutkan tentang pertanyaan yang langsung ditujukan kepada diri Anda tapi bisa dikiaskan kepada uh, kepada orang lain. Akan tetapi sebelumnya kami akan jeda terlebih dahulu. Bagaimana Ustaz? Ya. nam ya, Baik para pendengar semuanya, sebelum kami buka sesi soal jawab bersama Alusat Abu Abdurrahman Mahfud Umri al taala kami akan jeda terlebih dahulu dan setelah jeda berikut ini Anda bisa bertanya langsung kepada beliau dari pembahasan yang telah beliau sampaikan di sore hari ini. Roja Radio Dakwah Alusinawal Jemaah. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي الثمرات لعلهم يشكرون رجاء راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku para pendengar Radio Roja Alhamdulillah telah kita simak bersama Satu kajian ilmiah yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri Al-Syah Ta'ala dari pembahasan Tazkiyatun Nufus yang beliau membahas pada tema kali ini yaitu tentang azab kubur bagi para pelaku perbuatan dosa. Dan untuk selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua yang ingin bertanya langsung kepada beliau dan kami mengharapkan sekali pertanyaan-pertanyaan yang yang Anda ajukan adalah sebagaimana yang telah beliau sampaikan di materi sore hari ini. Untuk soal yang pertama Ustaz, kami akan mengangkat dari pesan singkat Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah doa anak ya anak bisa mengurangi azab kubur bagi orang tuanya? Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Iya, tentu saja ya uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika mata banu Adam, inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau waladin salih yang lah." Apabila anak Adam itu mati, putuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara. Yang pertama amal jariah, nyumbang masjid, kemudian dipakai orang sholat, pahalanya akan selalu mengalir kemudian ilmu yang bermanfaat. Orang mengajarkan kepada orang lain, kemudian dilakukan oleh orang itu, bermanfaat ilmunya, maka mengalirlah pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, baik di waktu hidupnya maupun di waktu meninggalnya terus. Ketika meninggal masih mengalir pahala tersebut doa yang ditujukan kepada kedua orang tuanya. Dan ini disyariatkan Al-Ghazali mendoakan tidak hanya anak-anak tapi yang lain pun juga demikian mendoakan kepada yang meninggal itu sampai demikian Nah, Ustaz. Selanjutnya Ustaz kami akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jubaidah di Bekasi, Ustaz, bagaimanakah dengan pemberi uang riba? Apakah disiksa sama seperti orang yang makan riba? Silakan Ustaz. Memberi uang riba maka kalau kita mau memberikan hadiah, hendaklah memberikan dari yang halal. Sedekah dengan yang halal. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah itu Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Sehingga uang riba jangan kita berikan kepada anak kita apalagi kepada istri kita, kepada kepada siapa saja, kepada masjid pun jangan maka uang riba para ulama mengatakan memberikan solusi yaitu dipakai untuk kepentingan-kepentingan umum seperti jamban-jamban umum, seperti juga jalan-jalan umum. Untuk yang lainnya jangan diberikan dan Allah tidak akan menerima amalan dari yang yang haram. Ya, tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Demikian Allah. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya Ustaz yang ketiga dari pesan singkat sebelum kita angkat melalui telepon Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, bagaimanakah tentang orang yang dia mendengar azan subuh Lalu karena tidak kuat dia tertidur dan akhirnya terlewat Apakah dia mendapatkan roksoh keringanan seperti orang yang bangun setelah lewatnya sholat subuh Ustaz Silakan Ustaz maka orang yang dikatakan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun celakalah orang yang salat yaitu orang-orang yang meremehkan salatnya maka para ulama tafsir itu mengatakan yaitu orang yang salat ketika sudah keluar waktunya ya apakah dia itu tidak tidur itu terutama ya terjaga atau dia tidur tapi sudah mendengar kemudian dia bermalas-malasan, maka masuk ke dalamnya. Adapun orang yang tidur, ya, tertidur, maka tidak masuk di dalamnya. Kalau memang dia tertidur, tidak terdengar. Ya. Namun bagi orang yang meremehkan, yaitu dia menam sholat. Sudah dia terjaga, sudah tapi dia masih membiarkannya. Maka segeralah bertobat bagi orang yang seperti itu. Meskipun juga ada hadis yang menjelaskan bahwa kalau memang benar-benar payah ngantuk disuruh tidur dulu ya dalam pengertian di sini yaitu tetap nantinya menjalankan sholat sehingga ketika sholat dia bacaannya tidak ngawur faham dengan apa yang dibaca dan tidak salah dengan apa yang dibaca ya ah, namun bagi orang yang dimaksud dengan hadis atau dengan ayat tadi orang yang meremehkan yaitu sampai keluar waktu ya sementara dia uh, tidak ada uzur untuk itu. Demikian Umar. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan dari pertanyaan pesan singkat Ustaz dan selanjutnya kita akan angkat dari pertanyaan melalui telepon Ustaz. Ya. Yang pertama dari Ummu Salman di Priuk. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Bu. Ustaz, saya mau tanya Ya, saya dulu pernah menyimpan uang yang ternyata uang itu digunakan untuk riba. Saya ingin mengambil uang itu, tapi ternyata ibu saya pengen uang itu diberikan sama ibu saja, nanti saya diganti. Sedangkan saya tahu riba itu dilarang. Saya bagaimana memberikan pengertian sama ibu saya. Tolong diberikan kursi Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jadi dia punya uang ya, hmm ya ibu yang bertanya tadi, kemudian diberikan kepada ibunya. Disimpan ya. Ustaz, lalu kemudian oh, digunakan disimpan. ibunya untuk hal riba Ustaz. Atau mungkin apa ditabung diambil bunganya atau dipakai untuk untuk apa namanya? Untuk e, kayak dihutangkan kemudian diambil iya, iya. ya, bunga ya, gitu ya. Mungkin Iya. Ya, Maka ketahuilah ya, kalau memang tahu seperti itu tentunya harus dinasehati sang ibu dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan, jelaskan bahwa itu perbuatan dosa, bahwa itu riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." bahwa dari kiamat nanti orang yang makan harta riba itu tidak akan bisa berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang kesurupan setan, sempoyongan. Dan di alam kubur tadi, ya dia akan berenang sebah tidak min yaitu dia akan berenang di lautan darah ya, dan dia makan batu. Ya, dan demikian seterusnya dilakukan sampai hari kiamat. Maka kalau memang benar-benar seperti itu, nasihat dengan baik, ya, dengan baik dengan cara yang santun, dan jangan sampai uh, durhaka kepada ke beliau dan berdoalah kepada Allah ya karena kalau dibiarkan dan rela dengan itu maka masuk kepada apa firman Allah ya eh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan bekerja bekerjasamalah dalam masalah kebaikan dan ketakwaan jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan maka itu dosa sehingga kalau didiamkan sama-sama mendapatkan dosa. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, untuk yang kedua dari penelpon kembali dengan Abu Sifa di Ciledug. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak, silakan, Pak. Uh, ini, Ustaz. Uh, eh, Kodarullah. Karena beberapa waktu yang lalu ada musibah di mertua anak itu meninggal kemudian uh, kita mendapat uang salawat itu begitu banyak gitu kan iya. uh, yang anak tanyakan untuk uang salawat itu setelah dipakai untuk uh, mengurus uh, jenazah itu sisanya untuk penghidupan uh, anak-anaknya yang merawat waktu sakit boleh nggak gitu Ustaz? Iya. Nah, itu yang yang pertama. Kemudian yang kedua, uh, Ana mendapat uang riba itu sampai saat ini masih Ana simpan. Uh, tapi sebagian uh, eh, Ana pakai, tapi pada waktunya nanti mau Ana berikan ke untuk perbaikan jalan dan sebagainya gitu. Itu boleh enggak gitu? Iya. Mungkin itu aja Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan semangat kepada Bapak yang tanya tadi untuk senantiasa memperhatikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun uang yang diberikan tadi ya kepada pihak keluarga yang meninggal ya mungkin ini dijadikan sebagai sedekah kepadanya maka boleh dipakai karena itu memang sedekah untuk keluarganya yang yang ditinggal ya dalam keadaan sedih di mana memang di masa sahabat di masa Nabi SAW sebagaimana hadis Jabir ya ketika meninggal itu yang membuat makanan masakan adalah tetangga tetangganya diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan karena dalam keadaan sedih yang dimakan oleh mereka demikian pula tadi uang diberikan ya kalau sebagai sedekah insya Allah nggak ada masalah ya sebagai sedekah kemudian dipakai untuk penyelesaian jenazah atau nanti sisanya dipakai untuk yang ahli warisnya karena memang itu diniatkan insya Allah ya orang yang menyumbang untuk eh, keluarganya yang ditinggalkan. Adapun uang riba jangan disimpan. Wagaru ma baqiya minar riba, tinggalkan ya sisa riba itu. Buang jauh-jauh, pakailah untuk jalan. Jangan dipakai untuk yang lainnya karena tidak akan berkah dan akan membuat harta kita tidak baik. Ya, oleh karena itu kepada Bapak, semoga Allah memberikan kemudahan ya, segera tinggalkan itu dan segera istighfar pada Allah Subhanahu wa taala atas uh, penggunaan uang riba tadi yang dipakai untuk kepentingan-kepentingan kita. Demikian Allah alam. Nah, Ustaz. Baik kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon dengan Ibu Wati di Bekasi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, uh, saya mau menanyakan kalau ada orang tua tapi masih bisa beraktivitas, masih bisa bicara masih ini gitu Ustaz. Terus yeah. mau uh, meninggalkan sholat Ustaz karena alasannya suka kencing-kencing Eh, dan kotor katanya ininya, tapi dia yeah. tidak mau mengerjakan sholat Ustaz. Tapi yeah. Iya. uh, masih bisa jalan ke sana kemari, masih yeah. aktivitas masih ini Ustaz nyambung semuanya masih itu bagaimana Ustaz apa kena yang hadis tadi itu Ustaz? Iya, itu iya. aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, baiklah Ibu, ya. Ketahuilah sholat itu sangat penting ya. Jangan sampai ditinggalkan karena uh, apa namanya Nabi SAW bersabda Inna awwala ma yuhasabul abdu al qiyamah as-salah ya, wa idha saluhat saluhat sayru amali wa idha fasada fasada sayru amali bahwa pertama yang akan di apa namanya di dihisab pada seorang hamba dari kiamat itu sholatnya kalau baik sholatnya baik semua yang lain amalnya kalau rusak rusaklah bahkan juga disebut dalam hadis yang sahih ya inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufur tarkus shalah. Perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang syirik ya melakukan kesyirikan dan kekufuran adalah menjaga salat. Nah, maka sholat tidak boleh tinggalkan ya dalam keadaan apapun tidak boleh tinggalkan. Yang boleh hanya orang yang tidak sadar, ya orang gila ya, itu boleh meninggalkan. Adapun orang orang yang sudah tua, ya kemudian dia masih ingat, ingatan masih ada, belum pikun. ada pun pikun, ya, termasuk orang yang diangkat, ya. Karena dia memang sudah tidak ingat sesuatu apa lagi. Karena memang syarat sahnya sholat harus harus ingat, ada ingatan. Kalau orang hilang ingatan maka tidak punya kewajiban untuk sholat. Seperti orang yang pingsan atau orang yang pikun. Nah, bagi masih sadar, ya kalau masih alasannya keluar kencing ini, sholat Ya fattakullah mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampumu. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah mengendaki kemudahan bukan kesulitan. Nabi bersabda, "Inna dina yusrun." Dan syahadat dina hadun la ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu. Sesungguhnya agama itu mudah. Ya. Maka tidak ada orang yang memberatkan agama kecuali akan kalah. Maka hendaklah melakukan agama ini sesuai dengan petunjuk kalau nggak bisa yang dekat. ada ini sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Maka salatlah ala halihi an yusalliya ala halihi salat dalam keadaannya. Yang penting sudah berusaha, najis sudah diusahakan untuk dilepas ya atau ditahan. Ya, misalkan orang terkencing-kencing, maaf kalau laki-laki misalkan dia tutup dengan perban ya dan berusaha dari tutup itu masih keluar ketika sebaka gak ada masalah la yadurru salatahu, tidak akan membahayakan salatnya. Salat dengan keadaan apa saja. Ya. Bahkan seandainya seorang itu tidak ada pakaian atau dengan telanjang, maka salat dengan keadaannya. Sehingga salat tidak boleh tinggalkan. Bahkan Nabi pernah salat dalam keadaan berperang. Ya. Dalam keadaan berperang sambil salat. Dalam keadaan takut salat. Demikian. Ya. Maka agak bisa solat berdiri duduk, masih duduk berbaring, nggak bisa berbaring dengan dengan isyarat Nah baru setelah nggak bisa syarat itu tidak ada kewajiban baginya sholat karena sudah nggak ada kemampuan lagi. Apalagi hanya sekedar keluar air kencing seperti itu, tahan semampunya. Setelah itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampumu. Dalam kaidah fikih dikatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwa masyaqqah kesulitan itu akan membawa kepada kemudahan. Maka ini termasuk masyaqqah, masyaqqah yang nggak mungkin dilepas ya. Dan usahakan sebab mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin, ya. Setelah itu sudah Allah Ta'ala akan memaafkannya. Demikian mudahnya agama ini dan demikian murahnya, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah. Allah. Nah, Ustaz. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kami akan angkat kembali melalui pesan singkat Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah dihukumi bagaimanakah orang yang mengingkari azab kubur karena ada sebagian dari firqah atau kelompok di dalam Islam yang mengingkari adanya azab kubur silakan Ustaz ya. maka orang yang mengingkari azab kubur bisa kufur bisa keluar dari Islam ya karena apa karena hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an ya sebagaimana tadi saya sebutkan dalilnya dalam Al-Qur'an النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب bahwa neraka yu'radun mereka akan ditampakkan kepadanya pagi hari dan sore hari ini maknanya di alam kubur kenapa wa yauma taqumusah dan nanti hari kiamat ya adakhilu masukkan ya Fir'aun, keluarga Fir'aun kepada adab yang lebih pedih. Ya, dan kita tahu bahwa Firaun sebagaimana sejarah menunjukkan muminya itu ya masih ada. Nah, itu meskipun tidak dikubur, itu juga akan mengalami azab azab barzah. Nah, kenapa dikatakan azab kubur? Karena kebanyakan orang dikubur. Ya, baik itu orang Islam maupun orang di luar Islam. Kebanyakan dikubur alal ghalib Ya, yaitu umumnya di sehingga dimakan azab kubur yang pada hakikatnya mana ada namanya adalah azabul barzakh atau alam alam barzakh ya, yaitu hari apa namanya alam yang memisahkan dunia dan dan akhirat Ya. Maka orang yang tidak percaya pada itu bisa kufur. Quran menjelaskan dan hadisnya sudah mencapai derajat mutawatir tentang azab, tentang azab kubur. Sehingga tidak boleh orang untuk menolaknya sehingga bisa kufur sehingga jangan mudah untuk uh, percaya kepada apa namanya hal-hal tersebut bagaimana bisa mengatakan demikian sementara para tabi'in seperti Mujahid yang mengatakan bahwa barzah itu adalah al-hajiz al maut warju ila dunya yaitu an, uh, penghalang antara yaitu alam dunia ini dengan dengan akhirat demikian Allah. Nah, Baik, kembali pertanyaan yang berikutnya yang kedua dari pesan singkat Ustaz. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Wabarakatuh Ustaz, apakah sama orang yang berbuat onani atau masturbasi disamakan hukumannya atau azabnya di dalam kubur seperti orang yang berzina ataukah mereka mendapatkan siksa yang lain? Silakan Ustaz. Iya, tentunya tidak ya. Onani dan masturbasi bukan zina Ya, onani adalah onani, masturbasi adalah masturbasi, zina adalah zina. Dan dimaksud dengan zina adalah yaitu ya, orang yang berhubungan dengan uh, lain jenis laki perempuan, ya. Kemudian alat vitalnya masuk ke dalamnya, itulah zina. yang dimaksud. alat vital masuk ke dalamnya itulah zina. Adapun yang lain ya bukanlah zina, ya onani dan yang lainnya. Dan itu ulama uh, banyak perkataan dalam masalah itu ya, sehingga pada kondisi tertentu juga dibolehkan yang namanya onani untuk menghindari zina pada kondisi tertentu maka bagi para para udamaja para pemuda yang sudah siap menikah maka menikahlah ya ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji faman lam yastati' fa 'alayhi fa innahu lahu wija' wahai para pemuda bagi siapa yang mampu menikah menikahlah karena itu bisa menjaga pandangan bisa menjaga kehormatan bagi yang nggak mampu maka berpuasalah karena itu sebagai tameng untuk dia demikian Allah. Nah Ustaz. Dan yang berikutnya melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum ya Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam Ustaz, berapa lamakah siksa kubur berlangsung bagi orang yang disiksa di alam kubur dari Pak Rahman di Condet? Syukran, wassalamualaikum. Silakan ustadz sebagaimana yang saya sebutkan hadis tadi bahwa dalam hadis tersebut ya uh, Nabi bersabda fayaf alubihi ila yaumil qiyamah ia mengerjakan yang sampai hari kiamat ya sampai menjelang hari kiamat sampai Allah swt yang maha tahu ya dan di sini disebutkan sampai hari kiamat bagi orang yang suka berdusta bagi orang yang suka makan harta riba ya bagi orang yang meninggalkan sholat itu akan melakukannya sampai hari kiamat Ya demikian Allah. Nah, Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya Ustaz kembali ya. melalui telepon Ustaz dengan hmm. pendengar kita di Depok uh, bersama Pak Ade. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Telah wabarakatuh. Silakan, Pak. Bertanya, kalau misalkan untuk berkredit itu kan hukumnya itu riba. Iya. Terus uh, kami itu mungkin ada kredit suatu motor terus motor itu belum lunas, terus disodakohkan untuk ke masjid itu hukumnya bagaimana tuh Pak Ustaz? Iya, iya. Iya, cukup oh. Pak. Cukup ya. Pak. Sama satu lagi Pak Ustaz, ah. kalau untuk orang gila mungkin dia hmm, cacat mental itu dari lahir ya. Itu untuk siksa kuburnya seperti apa dan dia itu akan tertahan dulu bagaimana ke neraka gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Adapun kredit ya, utak siap Kredit itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh ada bunganya. Ya, adapun utak siap kredit boleh. Beli sekian ya, uh, kemudian kita jual kepada orang dan kredit dalam waktu tempo tertentu dinaikkan harganya, tidak ada masalah. Boleh. Cuma tidak boleh itu ada bunganya. Ya. Dan bagi yang sudah memahami itu jelas dosa tapi yang belum tahu, ya semoga Allah memaafkannya. Tidak tahu kalau ada ada nanti Allah terlambat ada bunga atau pakai sistem leasing seperti yang sudah memang semua hampir begitu semua. Kalau memang sebelumnya belum tahu, ya insya Allah dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu, maka tinggalkanlah. Demikian. Karena e, hal itu ya adalah riba. Dan jangan mengatakan kan bukan kita yang makan itu, ya. Tapi ketahui bahwa kita masuk di dalamnya ya yang itu tidak mungkin orang bisa makan riba kecuali orang yang ngasih ngasih juga ya demikian maka kalau kan udah kepada masjid belum dilunasi kalau memang punya kredit ya maka hindarkan kalau memang sebelumnya belum tahu bahwa itu ada bunganya hindarkan dari keterlambatan sehingga jangan sampai kita membayar bunganya eh, sehingga kalau mau dihadiahkan ya nggak ada masalah asalkan Eh, bilang kepada orang yang punya barang ya karena itu masih belum milik Anda sepenuhnya sehingga uh, minta izin ya untuk diberikan ya dialih apa namanya alih kepemilikan karena itu pada hakikatnya masih belum hak kita sepenuhnya Nabi mengatakan la yahillu malum ri'in illa anti binafsihi enggak halal harta seorang kecuali dengan dengan kerelaannya maka harus diberitahukan ya dan kita tetap membayarnya. Demikian Allah a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Berikutnya kembali melalui telepon dengan pendengar kita di Jakarta. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda hamba Allah Ustaz. Ya, ya, mau ya. bertanya Ustaz, ya. bagaimana hukumnya seorang suami kalau ibadahnya baik, belum minallahnya baik, tapi belum minanasnya tidak baik Ustaz. Yeah. Selingkuh sana sini, selingkuh sana sini. Anak udah tegur berkali-kali diulangin terus, diulangin terus. Bagaimana Ustaz hukumnya ibadahnya? Iya, cukup umum ya. Iya, paham iya. iya, di maaf dipaham. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, apa sudah sering saya sampaikan hadis Nabi bahwa dalam Islam ini di samping kita juga hablum minallah juga perbaiki dengan hablum minannas hubungan manusia. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik karena itu bisa menutupnya, menghapusnya. Dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Jadi hablum minallah dan hablum minannas. Maka perhatikan hadis Nabi yang lain ya dengan tentang orang-orang yang bangkrut. atau Atadruna mal muflis? Faqalu al-muflisu fina man la darahim lahu wa la mata'. Faqala innal muflis min ummati ya'ti al qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qad hadha wa akala mala hadha wa saraka dama hadha wa daraba hadha Wahada yu'ta min, yu'ta min hayatihi. Nabi mengatakan, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Ya, maka para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya dinar. Dan Nabi mengatakan orang yang bangkrut adalah dari umatku yang nanti pada hari kiamat datang membawa pahala sholat, zakat dan puasa. Namun dulu dalam kehidupan dunia hubungan dengan manusia, ya dia mencaci maki orang, menuduh orang berzina, ya makan hartanya kemudian juga memukulnya dan menumpahkan darahnya ya kemudian apa uh, eh, hada ya kemudian fayu'tu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fayu'tu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi kemudian diberikan kebaikan-kebaikan sholat, zakat dan puasanya ini kepada orang yang disakiti tadi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yughdha ma alai ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kemudian ketika sudah habis kebaikannya belum impak dari kejelekannya, maka diambillah keburukan-keburukan orang-orang yang telah disakiti tadi di mana dia tidak baik dalam berhubungan dengan manusia, maka kemudian ya dilemparkan dia ke dalam api neraka. Nauzubillah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Demikian Ahmad. Nah, Ustaz. Uh, mungkin itu pertanyaan terakhir di sore hari ini Ustaz karena waktu yang tidak memungkinkan oh, iya, Ustaz. Dan untuk pertemuan di sore hari ini mungkin ada yang bisa antum sampaikan untuk para pendengar kita Ustaz.